96 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Selamat pagi sahabat Bintang Dimanapun Anda berada Kini saatnya saya yang akan menemani Anda Untuk menyimak kembali kelanjutan drama radio serial Sabda Pandita Ratu Yang untuk hari ini tepatnya Sabtu 17 Mei 2014 Masih di episode yang ke-13 ini dengan judul Senja di Pasetran dan sudah memasuki seri yang ke-375 dan 376. Dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, saya Arlan Hartono yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti jalannya cerita. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk Anggur Mahadewa Ku cicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku. Matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja. Seperti cermin retak yang tak berharga. Naga Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita-citaku cita Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Dalam seri ke-375 ini, dengan para pemain, Banda Lubis sebagai Rogo Penatas, Hari Akik sebagai Sakya Murti, Ivonero sebagai Pinaka Swasti Ratu, Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, Hana Sandayan sebagai Nyaisair Pitutur, Kristiana sebagai Manturga, Margaret sebagai Kansili Maraswari, Ajeng Atma Kusma sebagai Rahastri Kandi, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. <clears throat> Apa kabar Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu toh. Hmm. Toh kok ham toh, sakit ya? Hmm. Hmm, sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit, sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lho Mbak Yu lek mau curhat. Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. anak eh mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boys. Walam Mbak Yu, Wis tau embro to obat tetes mangga ta probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli embro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa toh? Saya buktinya keluarga sehat karena embro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. berdebar-debar. Firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Tiba-tiba dia merasa curiga, Sumantri telah berkhianat padanya. Ogo penatas berjalan di belakang Nyai Saur Pitutur, menuju tempat di mana para tawanan masih diikat di tiang kayu yang ditancapkan di tanah. Kenapa? Oh, kenapa? Kau lihat? Sebuah tiang telah disiapkan. Iya, aku melihatnya. Apa maksudnya? Tiang itu untukmu. Apa maksudnya, Nyai? Apa maksudnya? Hm. Ah. Kau tentu mengetahui sendiri, Rogo Penata. Nah, aku hanya menjalankan perintah Sang Ratu. Kau harus diikat di tiang kayu itu. Bagaimana? Apakah aku sendiri yang harus melakukan mengikatmu? Atau kau yang dengan senang hati mengikat diri sendiri? Gila. Apa kesalahanku? Hm. Kau sendiri telah mengetahui apa kesalahanmu. Jangan berpura-pura. Cepat laksanakan perintah sang ratu. Kau harus mengikat dirimu sendiri pada tiang itu. Untuk kemudian, kau harus merelakan dirimu menjadi tumbal yang akan dikorbankan dalam upacara nanti. Hmm. Oh, apa yang kau lakukan itu? Ini jawabanku. Kau mencabut pedang? Ya, Aku tahu jika aku akan mati di tempat ini. Akan tetapi, aku memilih mati dengan cara yang aku sukai. Bukan cara yang tidak aku sukai. Hmm. Nah, Nyai Saur Pejutur. Aku sudah siap. Bagus, bagus. <laughs> aku senang. Aku akan meluangkan waktu untuk bermain-main denganmu, Rukut Tenang. Ayo, kau akan aku layani. Rangko Penatas telah mencabut pedangnya, sebuah pedang yang tipis dan panjang, namun tajamnya pernah dibuktikan oleh Roko Penatas. Saur Pitutur segera mempersiapkan diri. Dia menyingsingkan lengan dan tanpa malu-malu pula mengangkat kainnya untuk memberikan keleluasaan bergerak. Apa yang diperbuat oleh Rogo Penatas itu menjadi sebuah tontonan. bagaimana pendapatmu? Apakah kira-kira yang telah terjadi pada pemuda itu? Nampaknya sudah ketahuan, Rahastri. Pemuda itu memang bermaksud menolong kita. Entah dengan siapa. Akan tetapi keburu ketahuan. Semakin penasaran saja aku, Bibi. Penasaranmu mungkin tidak akan terjawab, Rahastri Kandi. Kita tidak akan sempat. sebagaimana mereka terheran-heran dengan apa yang sedang berlangsung di depan mereka, di tempat persembunyiannya, di balik sebuah batu, di tempat yang sebenarnya cukup dekat, namun entah mengapa tidak terjangkau oleh umat Durga, Pinaka Swasti Ratu juga terheran-heran. Oh, bagaimana Nyai? Nampaknya Rogo Penata setelah berbuat ceroboh, Bapak. Hmm. Bau rahasianya yang disimpan tersebar kemana-mana. Uma Durga mampu menciumnya. Lalu apa yang akan kita lakukan, Nyai? Ya, kita harus cepat bertindak, Bapak. Mendung nampaknya akan hujan. Benar, Nyai. Aku lebih senang kalau hujan turun. Kita bisa berbuat lebih leluasa. Oh, gerimis, Nyai. Ya, Mari, Bapak. Sedap sangat hati-hati. Pinaka swasti ratu mendekati arena perang tanding yang sebentar lagi akan terjadi. Tanpa setahu Brahmana Loh Gawe, Pinaka swasti ratu masih menggunakan kemampuan aneh yang dimilikinya untuk menyerap segala suara yang mungkin timbul. Juga semacam tabir yang kasat mata yang mampu melindungi mereka berdua dari tatapan mata umat durga, baik mata kasar ataupun mata halus. malang sekali nasibmu, Rogo Penatas. Kau berani mencoba melawan Sang Ratu. Sungguh malang nasibmu, karena kau akan menemukan cara kematian yang tidak pernah kau bayangkan. Oh, jangan, jangan. Jangan-jangan apa? Karena kau akan mati lebih dulu. Ya! ya. Jaga jantung. Pedang ini pintar memilih mana jantung dan mana leher. Hiya! Val, fotoin kita dong. HPmu kan bagus. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Coba-coba lihat hasilnya. Loh, kok gini sih hasilnya, Pak? Haha, masih pakai yang gituan. Sekarang kan sudah ada Oppo smartphone. Ngapain pakai yang gituan? Oppo? Oppo mana, kui? Belinya di mana? Belinya di toko Ude Mandiri Jaya. Toko UG Mandiri Jaya, Jalan Raya Banyuwangi nomor 156 Sukomaju atau samping Garuda Jaya Motor Srono. Telepon 399249. Melayani pembelian Oppo smartphone secara tunai maupun kredit dengan harga yang lebih ringan dan Anda akan mendapatkan gratis data selama 3 bulan. Dapatkan juga di Purwoharjo dan pameran Sun East Mall, perangkat IT dan perangkat elektronik. BKUD Mandiri Jaya melayani semua kebutuhan Anda. Sembilan lima Diawali dengan serangan yang datangnya mendadak, perang tanding itu dengan sangat cepat berlangsung dan merambah ke tataran yang lebih tinggi. Sebagai murid perguruan Widara Kandangan, ternyata Rogo Penatas tidak mengecewakan. Gerakan-gerakannya tangkas dan terengginas, gesit seperti seekor kijang. Namun di lain waktu bisa sangat garang, seperti seekor singa yang kelaparan. Bukan main, Nyai. Ternyata rogo penatas yang muda itu tidak mengecewakan. Tetapi apakah ia benar-benar menggunakan ilmu kanuragan murni dari jalur perguruanmu? Perguruan Widara Kandangan itu, Nyai. Benar, Bapak. Rogo penatas menggunakannya dengan baik. Tetapi, apakah Nyai tidak melihat celah bahaya yang bisa mengancamnya? Ya, aku melihatnya. Lawan Rogo penatas itu tidak seberapa dalam ilmu kanuragan. Paling tidak, Rogo Penatas mampu menempatkan diri melayaninya dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi... Uh, bagaimana kalau lawannya menggunakan ilmu hitam? Ya, itulah yang aku cemaskan. Aku mengetahui ilmu yang bersumber pada kegelapan. Uma Durga itu gurunya. Eh, lihat, Nyai. Rogo Penatas menyerang perempuan itu seperti banjir lahar. Hiya! dalam siraman cahaya obor yang dinyalakan mengelilingi arena perang tanding yang terjadi. Rogo penatas yang merasa tidak akan bisa menghindari kematiannya di pasetran itu menyerang susul menyusul bagaikan ombak di samudra yang tiada habis-habisnya. Nyai Saur Pitutur semakin kewalahan hingga suatu saat dia meloncat mengambil jarak. Iya. Iya. Berhenti. Berhenti di tempatmu, Roma Penatas. Oh. Ia akan menggunakan ilmu sihir itu. Aku tidak boleh mendengar suaranya. Tidak boleh memandang matanya pula. Oh, aku tuli. Aku tidak dengar apapun. Berhenti kau bergerak, Rogo Penatas. Ayo, kau diam di tempatmu. Kau tidak boleh melawan tidak bisa melawan. Kau tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Kau, kau letakkan senjatamu di tanah. Lakukan itu, Roko Penata. Oh, oh, oh, aku ti, tidak, tidak akan menolak. Nah, letakkan senjatamu Letakkan pedangmu itu di tanah. Letakkan di tanah. Ayo, letakkan di tanah. aku, aku letakkan di tanah. Bagus. Kau tidak akan melawan. Kau tentu melaksanakan perintahku. Letakkan di tanah. Ya! <laughs> sudah mengetahui bagaimana caranya menghadapi ilmu gendam atau sihir yang kau kuasai itu, Nyai. Dan sekarang, seperti tadi kukatakan, kaulah yang justru mati lebih dulu. Di, tidak, tidak. Kau akan mati. Kenapa? apa yang kau lakukan itu? Para umat Durga itu menyadarkan Rogo Penatas. Tangannya yang memegang pedang bergetar. Sesaat sebelumnya, dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia berhasil membebaskan diri. Pengaruh ilmu hitam yang mempesona itu tidak menjamahnya. Bahkan dengan sangat cepat, dia meraih sebuah pisau pendek dari pinggangnya. Dan dengan telak, pisau itu melayang, menghujam dadanya Nyai Saur Pitutur, mengantarkan perempuan itu ke alam kematian. Dan sesaat kemudian, bayangan hitam datang berkelebat sangat cepat. Apa yang telah kau lakukan itu, Rogo Penatas? Apa? Aku telah membunuhnya, Nyai. Debah keparat! Kau berani menentang kuasa ku, Rogo Penatas? Kau menghendaki kematian dengan cara apa, ha? Aku akan menuruti permintaanmu. Bukan kau yang menentukan kematianku. Oh, bukan aku? Iya. Lalu siapa, ha? Siapakah kalau bukan aku yang berhak menguasai hidup matimu? Kau terlampau sombong, titisan Durga. Seolah kau adalah Dewa Yamadipati. Kau tidak lebih dari sekedar Durga. Durga adalah betari kegelapan. Betebah keparat. Kau berani menentangku, ha? Kau berani menentangku? Kau berani melawanku? Kau berani melawanku? Ayo, lawan aku. Oh, oh. Kau adalah serigala. Kau seekor serigala. Hmm. Aku senang melihatmu sebagai serigala. Oh. Kau serigala. Nah, kau dengar itu. Itu suara teman-temanmu, para serigala. Ayo, kau jawab teriakan mereka. Cepat! Jawab panggilan temanmu itu. Kau dengar suara itu? Kau jawab. Ayo, kau jawab suara itu. Karena kau adalah kawannya. Jawab. Oh, Aku paling benci pada binatang serigala. Maka matilah kau. Kau tidak berhak melakukannya, Uma Durga. Dari telah membuka ikat kepalanya. Perempuan titisan warakennya yang pernah hidup di zaman Mataram dan mencoba untuk lahir kembali ke dunia itu telah siap menggunakan tatapan mata di keningnya untuk melumatkan rogo penatas yang telah berubah pikiran dan merasa dirinya bagaikan seekor serigala. Untunglah pada saat yang gawat itu, suara dari kegelapan itu mengusik perhatian Durga para bandari. Ternyata kau mempunyai keberanian untuk menampakkan diri. Kau mempunyai banyak hutang kepadaku, Uma Durga. Perbuatanmu benar-benar keterlaluan. Orang-orangku dari perguruan Widara Kandangan, kau perlakukan seperti binatang hina yang tiada harganya. Perbuatanmu mengadu ketentraman dunia ini menjadi kekisruhan, mengumbar kejahatan dan kebejatan. Tidak bisa aku biarkan. <laughs> Tidak bisa kau biarkan. Lalu apa yang akan kau lakukan kepadaku? Apa kau merasa mempunyai kemampuan untuk melakukannya? Bibi, ternyata... Ternyata dia... Bukankah dia... Kakak perempuan Kakang suara? Iya, Bibi Pinaka Swasti Ratu. Oh, Pinaka anakku. Oh, yang Batara aku. Loh, Saraswati. Uh. Mas, aku pinjam power banknya dong. Pinjam pinjam. Makanya dong beli Bestindo. Kalah, paling kualitas juga sama kayak yang lain. Eh, Bestindo itu beda loh. Kualitasnya bagus. Lihat punya Mas. Cas, baterai, power bank, dompet HP, semua Bestindo. Jadi, boleh apa enggak nih dipinjem? Kalau sekarang sih boleh, tapi besok harus beli sendiri. Uh, Anda butuh aksesoris handphone, baterai, charger, power bank, dompet HP, handsfree dengan kualitas yang bagus hanya Bestindo. Dan kini sudah ada produk unggulan baterai hybrid Bestindo khusus untuk BlackBerry dan Samsung. Dapatkan produk Bestindo di Waystore, ruko depan pom bensin Petaunan Jajak, atau di counter-counter seluruh Banyuwangi. Bestindo, kualitas terbaik di Indonesia. Umat Durga para bandari telah membuka ikat kepalanya. Perempuan titisan warakannya yang pernah hidup di zaman Mataram dan mencoba untuk lahir kembali ke dunia itu telah siap menggunakan tatapan mata di keningnya untuk melumatkan rogo penatas yang telah berubah pikirannya dan merasa dirinya seekor serigala. Untunglah pada saat yang gawat itu, suara dari kegelapan itu mengusik perhatian Durga Parabandari. perempuan kakang kamu suara? Oh, iya, Bibi Pinaka Swasti Ratu. Oh, Pinaka anakku. Oh, yang batara aku. Nuh Saraswati. Oh, Aku minta kau bebaskan mereka semuanya, Uma Durga. Mereka semuanya siapa? orang-orang perguruan Widara Kandangan yang telah kau buat bisu dan dengan kejam kau potong lidah mereka. Aku adalah pewaris perguruan Widara Kandangan. Aku tidak bisa membiarkan apa yang kau perbuat. Kau harus mendapat hukuman. pantas. Pantas aku merasakan getaran aneh ketika aku singgah di perguruan itu. Aku merasakan bahwa perguruan itu menyimpan bibit penyakit yang akan merintangi langkahku. Sudah tepat kau. aku mengobrak-abriknya. <laughs> Siapa lagi yang akan kau bebaskan? Mereka itu? Ya, kedua pemuda dan kedua perempuan yang kau ikat di tiang itu. Aku akan memburumu sampai ke liang semut. Jika kau membunuh mereka, mengorbankan mereka untuk upacara pemuja Batara Durga. Masih ada seorang lagi. Lelaki tua itu? Mengapa kau tidak memintanya untuk dibebaskan sekalian? Melalui ketajaman mata hatiku, aku justru melihat kau mempunyai hubungan yang rapat dengannya. Tanpa orang itu, kau tidak ada di dunia ini. Persetan hmm, dengan orang itu. Jika kau akan membunuhnya, membakarnya, atau apapun yang kau perbuat, aku tidak keberatan. ada sebuah gunung yang meledak, melemparkan batu sebesar gajah, dan batu itu menimpa dada Sakya Murti atau Tumenggung Murti Wandawa. Kata-kata Pinaka Swasti Ratu tentang dirinya membuat Sakya Murti yang terikat itu terhenyak, seperti ada segumpal batu yang mengganjal lehernya. Sementara itu, Pinaka Swasti Ratu sempat menoleh kepada Sakya Murti dengan pandangan yang sirik, bahkan jijik, membuat Sakyamurti semakin teriris. Mengapa kau bahkan tidak peduli andai kata orang itu dibakar sekalipun? Hmm, itu bukan urusanmu, Uma Durga. <laughs> Apa imbalan yang kau berikan kepadaku andai kata ku penuhi permintaanmu untuk membebaskan mereka? Murid-muridmu juga orang-orang yang aku tawan itu? Tidak ada imbalan untukmu. Aku bahkan masih harus menagih kekejamanmu terhadap orang-orang widara kandangan. Juga mewakili orang-orang lain yang pernah mendapat perlakuan buruk darimu. Kau adalah sumber ketidaktentraman di dunia ini. Niatmu untuk menghancurkan candi Swambara Budura juga harus kucegah. Nah, aku tidak punya pilihan lain kecuali memusnahkan kau dari muka bumi ini. Jangan tertawa, Uma Durga. Aku muak dengan suara tawamu. Kau kira aku hanya diam dan mengiyakan semua permintaanmu? Hmm. aku tidak keberatan untuk mendengar apa yang kau inginkan. Aku menghendaki kematianmu kematian bayi yang ada di dalam perutmu, yang mencoba-coba untuk menjadi penghalang apapun yang akan kulakukan di dunia ini. Aku juga menghendaki semua orang tawanan, juga orang-orangmu yang kau sebut dari perguruan Widara Kandangan itu. Semuanya tidak terkecuali. Akan kukorbankan untuk sebuah upacara persembahan kepada Hyang Batari Durga. Artinya, tidak satu pun dari apa yang kau minta aku penuhi. Kau telah datang dan kau tidak bisa keluar dari tempat ini. Anak-anak, nyalakan api, bakar kayu-kayu itu. Upacaramu akan mendapat perlawanan, Uma Durga. Tidak akan ada yang mampu melawan. Tidak kau rasakankah? Air titik-titik gerimis yang turun sejak tadi. Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? Dulu dia kan gemuk. Terus, ih, bau badannya juga nggak sedap. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Gua badanmu juga harum. Dapatkan tema gata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh manggata. sembilan bintang tenggara. Umat Durga terpaksa menengada. Dia merasakan bahwa memang beberapa titik krimis telah menyentuh kulitnya. Di langit nampak hitam pekat dan gelap. Hujan yang deras tentu akan segera turun. Hujan sebenarnya bukan persoalan yang berat bagi umat Durga yang mempunyai kemampuan untuk menolaknya. Namun kehadiran Pinaka Swasti Ratu tentu akan mengganggu pemusatan pikirannya untuk mengenyahkan mendung yang tebal itu. mendengar suara petir itu? Nah, petir itu seolah menjawab tantanganmu. Yang Batara Agung tidak menghendaki kau menyelenggarakan upacara aneh itu. Jika kau memaksanya, maka dari langit akan turun hujan dengan deras yang menjawabnya. Hujan deras yang akan mengguyur api. Hujan deras itu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku bisa mengenyahkannya. Tapi kau lupa, ada aku di sini. Persetan denganmu. <laughs> aku tetap pada tuntutanku, Uma Durga. Kau harus melepaskan para tawanan yang aku hendaki, selain yang seorang itu. Setelah itu, baru persoalan kita selesaikan. Aku siap mengadu nyawa denganmu, meski aku hamil. Hai anak-anak, menunggu apa lagi? Cepat bakar kayu-kayu itu. Upacara itu harus segera dimulai. Kita bakar para tawanan sebagai persembahan kita kepada Hyang Batari. Petir yang menjawab suaramu, Uma Durga. Keparat! Alam tidak berpihak kepadamu. Kau harus melihat kenyataan itu. Nah, hujan turun. Kau lihat itu? Ya! Apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan umat Durga para bandari. Hujan seperti ini punya perasaan. Hujan turun memuntahkan air dengan amat deras. Gelap menjadi pekat sekali. Dan dalam keadaan demikian, Pinaka Swasti Ratu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan gencar dan susul menyusul tiada habis-habisnya, dia menyerang umat Durga. Umat Durga adalah seorang perempuan sakti sekali. Tetapi yang dihadapi adalah Pinaka Swasti Ratu, seorang sakti dari zaman Mataram Selendra pula, telah menitis pada bayi yang masih berada dalam kandungannya. Maka pertempuran yang terjadi adalah benturan dari berbagai ilmu yang luar biasa. thank you Pertempuran dua perempuan itu berlangsung dengan cepat. Dalam guyuran hujan yang sangat deras, dua sosok tubuh itu saling menyerang, terbang, dan berjumpalitan. Seleret sinar ada kalanya melesat dari mata umat Durga, menghajar apapun yang ditimpanya. Namun Pinaka Swasti Ratu mampu melontarkan ilmu-ilmu aneh. waktu yang terus berlalu yang mereka gunakan untuk saling menyerang, berusaha melumpuhkan. Rumah Durga dibakar nafsu membunuh karena bakal bayi yang masih berada dalam kandungan binaka kelak jika dewasa akan menjadi penghalang sepak terjangnya. Sementara sebaliknya, pinaka swasti ratu menyerang susul menyusul didorong oleh dendam mengingat orang-orang widara kandangan yang mengalami nasib buruk di tangan umat Durga hingga kemudian. kehilangan sesuatu, Uma Durga? Kemana mereka? Hujan deras telah menolong para tawanan itu. Yang Batara Agung telah mengirimkan hujan langsung dari langit untuk menolong mereka. Itu sebuah kenyataan pahit yang tidak bisa kau hindari. Lihat, mereka sekarang tidak ada. Mereka tidak akan lepas dari tanganku. <laughs> Kau salah. Kau tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menghadang mereka. Di sini aku justru menghadangmu. Nah, bagaimana? Kepung dia! Kepung perempuan jalang yang sombong ini. Kepung dan jangan beri kesempatan dia melarikan diri. Ah, tinggal kau yang tersisa di tempat ini. Tetapi kau cukup membadai sebagai penukar mereka yang melarikan diri. Bahkan sebenarnya kaulah yang aku inginkan. Iya, kau harus mati. Tidak semudah yang kau katakan. John, eh. ngapain bengong di sini? Tahu ah, ini malah lagi bingung. Beli smartphone di mana ya, Fa? Yang bisa internetan juga. Tuh, SMM pun temu guru. Lengkap, berbagai merek dan varian ada. Terus, untuk pembelian smartphone apa saja, bonusnya... Bonus? Bonus kartu perdana Indosat internetan 4 GB selama satu, satu bulan. Satu bulan? Yuh, top! Jangan tunda-tunda lagi Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Pon, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Untuk pembelian smartphone merek apapun di SMM, gratis kartu perdana Indosat internetan 4 GB selama satu bulan. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoss, Advan, Mito, Nextron, Nexcom, dan lain-lain. SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Sebenarnya lah, perkembangan yang terjadi membuat Madurga menjadi sangat marah. Ketika hujan mereda, Dilihatnya para tawanan yang semula terikat di tiang-tiang kayu sudah tidak ada. Bahkan rogo penatas juga lenyap tidak ketahuan bayangannya. Yang masih tersisa adalah orang-orangnya sendiri, serta para murid perguruan Widara Kandangan yang masih berada di dalam pengaruh kekuatan ilmu hitam yang dikendalikan oleh umat Durga. Mereka mengepung pinaka swasti ratu dengan rapat Bagaimana perasaanmu? Bagaimana rasa di hatimu menyaksikan mereka? Orang-orang dari perguruanmu yang sekarang kukuasai dan bahkan kupergunakan untuk melawanmu. Hah? Jika mereka mati di tanganmu sendiri, <laughs> aku tidak keberatan. Dan jangan kau berharap kau bisa membebaskan pikiran mereka dari kendaliku. Mereka telah aku kuasai. Kau memang keparat, Uma Durga. Hmm. Apa kesalahan mereka kepadamu? Hingga kau tega memotong lidah mereka merampas hak bicaranya. Perbuatanmu benar-benar keterlaluan. Apa kesalahan mereka? <laughs> Pertanyaan itu aneh sekali di telingaku. Karena sebelum ini tidak ada orang yang pernah bertanya seperti itu kepadaku. Hai para murid-murid perguruan Widara Kandangan. Lihat aku. Gunakan ingatanmu. Aku adalah Pinaka Swasti Ratu. Aku adalah anak gurumu Galuh Urang. Temukan ingatan kalian. Lihat aku baik-baik. <laughs> Kau kira usahamu akan berhasil? Hei anak-anak, kepung orang itu. Jangan sampai ia lolos. Kepung rapat-rapat. Siap. Mereka benar-benar kehilangan akal dan tidak ingat kepadaku sama sekali. Nota merah di kening mereka itulah yang membuat mereka kehilangan cara berpikir. Wah, nasibmu benar-benar buruk, Pinaka. Thank you. Sebenarnya lah, Pinaka Swasti Ratu nampak kebingungan untuk mengambil keputusan menghadapi para pengepungnya yang semakin merapat. Jika dia harus bertindak keras, mengakibatkan kematian, korbannya adalah para murid perguruannya sendiri. Pinaka Swasti Ratu berputar, kemudian mencari celah kesempatan. Thank you. Mini telah berada di tempat yang aman. Mini jangan cemas lagi. Terima kasih, Bapak. Yang kukira hanya berupa angan-angan, ternyata sekarang menjadi kenyataan. Sudahlah, jangan pikirkan apapun. Jika ini dan yang lainnya ingin menyampaikan terima kasih, bukan kepadaku, namun kepada Nyai Pinaka Swastira Bagaimana dengan dia? Biarlah, aku akan kembali ke sana. Mungkin ada sesuatu yang bisa kulakukan. Bapak Brahmana, aku ikut. atas. Dalam hatinya dia menimbang-nimbang permintaan itu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Brahmana Loh Gawe? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. 956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Sahabat Bintang, demikianlah Anda ikuti keseruan cerita drama radio serial Sabda Pandita Ratu Untuk episode yang ke-13 ini dengan judul Senja di Pasetran Di seri yang ke-375 dan 376 Anda bisa mendengarkan kembali kelanjutan ceritanya setiap hari Senin sampai Sabtu di jam yang sama Hanya di 956 Bintang Tenggara Saatnya saya harus pamit selamat siang, dan selamat berakhir pekan.